Puji dan syukur selan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, kemudahan, dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini Semestinya kajian kita melanjutkan pembahasan 62 amalan pembuka pintu surga. Karena mengingat sesaat lagi kita akan memasuki Ramadan dan tanpa terasa sore hari ini kita sudah memasuki tanggal 17 Syakban 1443 Hijriah. Itu artinya tinggal tersisa 12 atau 13 hari lagi kita akan memasuki Ramadan 1443 Hijriah. Maka kajian kita sore hari ini uh, kajian rutin kita tentang 62 amalan pembuka pintu surga kita pending sementara dan sore hari ini kita manfaatkan pembahasannya adalah persiapan menjelang Ramadan. Tema yang akan kita angkat ke permukaan, kita beri judul sore hari ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Apa yang Nabi lakukan di bulan Ramadan? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan materi ini lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau mukadimah, saya ingin mengatakan dua hal lebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Ada dua poin, dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwasanya tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sang suri tauladan terbaik bagi umat ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada beliau. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada pemberi contoh terbaik di muka bumi ini kecuali yaitu contoh yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya bagi seorang Muslim wajib menjadikan Nabi sebagai panutan. Ya. Ketika seseorang itu membaca dua kalimat syahadat, terutama syahadat yang kedua, yang berbunyi wa ashadu anna Muhammad Rasulullah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah maka salah satu konsekuensinya adalah ta'atuhu fima Dia wajib mentaati semua yang Nabi perintahkan. Dia wajib mengikuti semua yang Nabi ajarkan. Itu konsekuensinya. Bahkan apabila seorang muslim dia punya keyakinan ada petunjuk lain yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah, maka Islamnya batal. Makanya di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh para alim ulama, kitab yang berjudul Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, Islam seseorang itu menjadi batal alias kafir tanpa sadar, salah satunya adalah dia meyakini adanya petunjuk yang lebih baik selain petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islamnya batal. Nah, salah satu petunjuk yang terbaik yang Nabi berikan kepada kita adalah petunjuk beliau di bulan Ramadan. Ini nanti yang akan kita bahas. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Makanya 14 abad yang silam setiap kali Nabi itu berkhutbah, baik itu khutbah Jumat ataupun khutbah-khutbah yang lainnya, Beliau selalu mengatakan fa'inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah dalam kitabullah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi uh, mari kita ikuti apa yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Petunjuk Nabi di bulan Ramadan. Bahkan saya seringkali mengatakan dalam sebuah kalimat yang sederhana, kita itu kalau ingin menjadikan petunjuk atau suri tauladan, ingin mencontoh seseorang, ikutilah, contohlah orang yang sudah jelas masuk ke surga. Siapa lagi kalau bukan Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Jangan mengikuti orang yang surganya belum jelas, belum tentu. Ikuti saja, yaitu uh, orang yang surganya itu sudah pasti. Siapa itu? Ya Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Aman sudah. Ya. Oleh karena itu, maka nanti kita akan ikuti apa sih yang Nabi ajarkan di bulan Ramadan itu. Ini poin pertama sebelum memasuki materi inti, mukaddimah ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang namanya puasa di bulan Ramadan itu bagian daripada ibadah di dalam Islam. Bahkan bukan hanya ibadah, puasa di bulan Ramadan itu termasuk rukun Islam yang keempat setelah zakat. Yang namanya ibadah, apapun itu bentuknya, entah itu sholat, entah itu zakat, termasuk puasa Ramadan, entah itu haji, entah itu umrah, atau membaca Al-Quran, atau berzikir, membaca sholawat, termasuk berdoa, apalagi menikah. Itu semua adalah bagian daripada ibadah. Yang namanya ibadah, apapun bentuk ibadahnya, tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali oh, hamba tersebut melakukan dua syarat. Dua syarat agar ibadah diterima oleh Allah. Dua syarat agar ibadah diridhoi oleh Allah. Dua syarat agar ibadah yaitu diterima oleh Allah. Apa itu syaratnya? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ibadah itu dilakukan harus karena Allah lillahi ta'ala. Ibadah itu dilakukan bukan karena manusia, tetapi karena Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Saya yakin kalau saya bacakan dalilnya, Bapak Ibu bisa meneruskan. Allah berfirman di dalam Al-Quran suratnya Al-An'am surat nomor 6 ayatnya 162. Apa kata Allah dalam firmannya? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, wa nusuki itu kalau di dalam terjemahan depak, itu diartikan ibadahku. Tetapi kalau dalam terjemahan kitab tafsir Ibnu Kasir, anusuk itu kurbanku. Ya, kurban juga bagian dari ibadah, sama. Ya saya ulang, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah, Rob semesta alam. Makanya ibadah itu harus karena Allah. Orang sholat, sholatnya karena pingin dilihat orang, maka sholatnya nggak akan diterima oleh Allah. Orang yang bersodakoh, sodakohnya nilainya kepingin didengarkan oleh orang, pingin diketahui oleh orang, berarti sodakohnya terkena penyakit sum'ah, ingin didengarkan orang. Maka ibadahnya, sodakonya nggak akan diterima oleh Allah. Makanya ibadah itu harus lillah, bu, tidak boleh linnas. Harus karena Allah, bukan karena manusia. Itu syarat pertama, ibadah kalau ingin diterima. Syarat yang kedua, ibadah itu kalau ingin diterima diribai oleh Allah, ibadah itu harus ittiba, mutabaatul rasul, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti petunjuk Rasul. Dalam masalah dunia saja orang kalau bekerja itu ada SOP-nya, standar operasional kan gitu ya. Harus ada SOP. Maka beribadah itu juga harus ada SOP-nya. Siapa SOP-nya? Rujukannya apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat tentunya. Oleh karena itu, mana dalilnya kalau beribadah itu tidak mengikuti petunjuk Nabi, ibadahnya tidak diterima. Coba dibuka Sahih Muslim. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomornya 1700, 1700 dan 1701. Kita dengarkan. Dua hadis itu sama-sama dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan Pak Tegar dibaca dari Aisyah. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Siapa yang ada-ada urusan agama kami? Ya. Yang kami tidak pernah mengadakannya. Tuh lihat, siapa yang mengada-ada memodifikasi dalam urusan agama Bapak Ibu sekalian, kalau urusan dunia nggak apa-apa, bahkan urusan dunia itu diserahkan kepada kita. Mobil mau dimodifikasi, rumah kita mau dikasih atau direnovasi, nggak masalah urusan dunia. Tapi kalau urusan ibadah nggak boleh dimodifikasi. Ibadah itu jelas rujukannya harus kalau wa qala rasul. Beribadah itu dalilnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalilnya beribadah itu bukan hawa nafsu atau perasaan atau yang penting baik, bukan. Ibadah itu ada petunjuknya. Nah, kata Nabi siapa yang melakukan yaitu satu amal ibadah atau urusan agama yang kami tidak pernah melakukannya, mengajarkannya, maka maka hal itu ditolak. Hal itu ditolak. Lanjut 1701. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya hmm. Rasulullah alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah? Nah, amal ibadah kan bukan urusan duniawi. Kalau urusan duniawi diserahkan kepada kita. Seperti HP, ini di zaman Nabi kan tidak ada. Di zaman kita ada. Nggak apa-apa. Ya, termasuk uh, pengeras suara, mic yang saya pakai ini. Di zaman Nabi nggak ada, di zaman kita ada. Ini urusan dunia ini, bukan ibadah. Maka nggak apa-apa. Sebab banyak orang itu yang salah memahami dalam masalah bid'ah. Seakan-akan digebiar uya. Ya. Apa yang kita lakukan ini juga termasuk bid'ah berarti. Nah, kalau urusan dunia diserahkan kepada kita. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada Bapak Ibu. Allah mengatakan kepada kita dalam firmannya, Allah menjelaskan tentang alat-alat transportasi yang digunakan oleh Rasulullah ketika Nabi masih hidup. Kendaraan paling keren ketika Nabi masih hidup. Kuda, terus keledai dan bigol. Apa bigol itu? Bigol itu adalah hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Jadi kuda dikawinkan dengan keledai, anaknya itu namanya bigol. Itu kata Allah, nanti saya tunjukkan ayatnya. Allah mengatakan itulah kendaraan yang ada di zamanmu. Ya, yang ketika Nabi masih hidup. Namun kata Allah berikutnya akan ada nanti kendaraan-kendaraan yang akan terjadi nanti di akhir zaman yang waktu itu belum ada. Jadi Nabi menginformasikan kepada kita bahwasanya nanti akan ada alat-alat transportasi yang di zaman Nabi nggak ada. Seakan-akan Allah hendak memberitahukan kita nanti itu akan ada pesawat, akan ada kereta api, ya dan seterusnya. Lu di mana itu Ustadz ayatnya? Itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran suratnya nomor 16 An-Nahl. Surat 16 itu surat An-Nahl Bapak Ibu sekalian. Ayatnya adalah ayat yang ke-8. Surat 16 ayatnya ayat 8. Kita dengarkan ya muratalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat 16 ayatnya ayat 8. Ya, ayatnya adalah ayat yang ke-8. Silakan terjemahannya. Dan dia menciptakan kuda. Tuh, kendaraan yang ada di zaman Nabi, kuda. Terus. Bighal. Tadi peranakan antara kuda dengan keledai. Terus nomor tiga. Dan keledai. Untuk? Untuk kamu tunggangi. Dan? Dan menjadi perhiasan. Nah, stop. Ini kendaraan di zaman Nabi. Terus apa kata Allah berikutnya? Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Allah hendak memberitahukan kepada kita akan muncul kendaraan-kendaraan alat-alat transportasi yang kamu tidak mengetahuinya nanti di akhir zaman ya seperti yang kita rasakan ini. Oleh karena itu kalau urusan duniawi sekali lagi diserahkan ke kita diserahkan ke kita. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau urusan ibadah itu tidak boleh dimodifikasi. Ulang lagi hadisnya riwayat Muslim tadi, Pak Tegar, ulang lagi barang siapa? Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah ya. yang tidak pernah kami lakukan, maka maka amalnya itu ditolak. Amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, maka dalam hal ini Eh, puasa Ramadan yang akan kita lakukan sesaat lagi ini, maka wajib mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sore hari ini tema kita tidak membahas 62 amalan pembuka pintu surga. Sore hari ini karena mengingat Ramadan semakin dekat, materinya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Ayo kita lihat petunjuk Nabi di bulan Ramadan. Kita bekali diri kita ilmu yang cukup sebelum memasuki Ramadan. Karena kalau beribadah tanpa ilmu, ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya seperti layaknya orang-orang ahlul kitab. Ketika Allah mengajarkan kepada kita surat Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian kalau baca surat Al-Fatihah itu kan setelah ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pastikan kita bertanya, jalan yang lurus ini jalannya siapa? Jalan yang bagaimana? Allah menjawab ayat berikutnya. Siratal an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat siapa orang-orang yang telah diberi nikmat ini, yaitu para sahabat. Maksudnya jalannya Rasul dan para sahabat. Lalu ayat berikutnya lihat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub. Siapa al-maghdub? Yahudi. Dan waladhdallin. Bukan pula jalannya orang-orang yang adzallin. Siapa adzallin? Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Kenapa Nasrani dikatakan adzalin, yaitu tersesat? Kenapa Nasrani dikatakan tersesat? Orang Yahudi itu al dimurkai karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kenapa orang Nasrani dikatakan adzalin tersesat karena mereka beribadah tanpa ilmu? Jadi siapa saja di antara kita yang senang mengaji tapi tidak diamalkan, ya berarti mengadopsi Yahudi. Atau sebaliknya, kita beramal saleh beribadah, nggak pakai ilmu, maka seperti Nasrani. Oleh karena itu, maka ayo sebelum kita melakukan ibadah, kita bekali dengan ilmu. Ya. Nah, salah satunya adalah ilmu petunjuk Nabi di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu, beberapa yang bisa kami sampaikan karena ini materinya panjang, ya. Eh, kami sebutkan saja beberapa di antaranya ya, mudah-mudahan mewakili. Yang pertama Bapak Ibu, yang Nabi ajarkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama ya, yang pertama bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak akan pernah memulai puasa kecuali setelah melihat hilal. Bapak Ibu bertanya, hilal itu apa Ustaz? Hilal itu adalah yaitu muncul pada awal bulan kalender Hijriah. Munculnya itu awal bulan kalender Hijriah. Kemudian nanti setelah itu dia akan menjadi bulan. Nah sekarang ini sudah bulan. Kita kalau tengok di malam hari itu sudah kelihatan bulan, itu bulan. Nah hilal itu adalah muncul di awal bulan kalender Hijriah. Dan munculnya itu ketika matahari terbenam. Nah, berarti kalau sudah kelihatan, berganti tangga, mohon maaf, berganti bulan. Berarti ganti bulan Hijriah, bulan baru. Jadi Nabi itu memulai puasa Ramadan dengan melihat hilal, bukan dengan hisap. Jadi metodologi menetapkan satu Ramadan dan satu Sawal Idul Fitri dengan ro'yatul hilal, melihat hilal, bukan hisap, bukan. Bukan. Mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari. Silakan dibantu Bukhari. Nomornya 940. Bukhari 940. Nabi bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Puasalah bila kamu melihatnya. Tuh, Puasalah kalian apabila kalian melihat bulan. Ya. Terus kemudian lanjut. Yang berbukalah bila kamu melihatnya. Mohon maaf, yang dimaksud dengan wa'afiru liru'yatihi berbukalah maksudnya Idul Fitri. Makanya Bapak Ibu Idul Fitri itu bukan uh, hari raya menuju kepada kesucian. Fitri beda sama fitrah. Kalau fitrah itu ada tak butolnya ada tak merbuto fitrah artinya suci sedangkan fitri idul fitri makanya zakatnya namanya zakat fitri bukan zakat fitrah bukan yang benar itu bukan zakat fitrah tapi zakat fitri ya karena hari rayanya itu adalah idul fitri apa idul fitri Id itu artinya hari raya Fitri itu berbuka, hari raya berbuka alias tidak puasa lagi. Ya, jadi kalau ada orang menerjemahkan yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya menuju kepada kesucian, itu salah. Kalau kesucian itu fitrah, ada tak merbutonya. Ini tidak fitri. Alif, lam, al, fi, fa, terus to, terus ro, al fitr. Ya, itu artinya berbuka. Maksudnya Idul Fitri. Maksudnya Nabi dan berhari rayalah dengan melihat bulan. Jadi satu Ramadan dengan melihat hilal, satu Syawal Idul Fitri juga dengan melihat hilal. Apabila tertutup mendung, lanjut atau awan, lanjutkan. Jika bulan itu tertutup atasmu. Nah, tertutup nggak kelihatan, maka bagaimana metodologi Nabi berikutnya? maka sempurnakanlah bilangan Syaban 30 hari. Bapak Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui yang namanya kalender Hijriah itu tanggalnya cuma dua. Kalau tidak sembilan ya tiga puluh Beda sama Masehi. Kalau Masehi itu terkadang dua delapan Februari, terkadang dua sembilan tahun kabisat, terkadang ini. Maret ini tiga satu Kemarin Februari berapa itu? 29 ya. Oh, tahun kabisat kemarin ya. Loh, 29. Ada lagi yang umurnya 30. Bulan apa ya? April. Bulan depan. Itu 30 itu April. Jadi itu. Ada empat kalau masih. Kalau Hijriah simpel. Kalau tidak 29 dia 30. Makanya kesimpulan dari hadis yang dibaca Pak Tegar tadi, metodologi Nabi menetapkan satu Ramadan dan satu Sawal cuma dua. Curiat itu boleh pakai alat teropong, boleh. Tidak harus mata telanjang, boleh dengan alat. Nah, yang kedua kan Ya. Maka yang kedua, istiqmal. Apa itu istiqmal? Syabannya kelihatan. Simple. Contoh, contoh, contoh. Saya lihat nanti satu April, satu April itu bulan depan, satu April itu kalau saya lihat di kalender, itu 29 Sa'ban. satu April itu 29 Sa'ban. Makanya nanti satu April itu Indonesia, pemerintah kita akan mengadakan pemantauan. Dilihat. Kalau nanti maghrib itu satu April, maghrib itu hilal tidak nampak, maka satu April nggak jadi terawih. Berarti disempurnakan terawihnya tanggal 2 April. Jadi terawih pertama 2 April, puasa sahur kita pertama 3 Aprilnya. Kalau tanggal 1 nggak kelihatan. Tapi kalau nanti 1 April itu maghrib kelihatan, seluruh daerah kawasan di Indonesia, ya Tanjung Kodok dan seterusnya, memberikan laporan kelihatan hilal, kelar. 1 April terawih kita. Berarti sahur kita 2 April, puasa pertama. Sesuai yang sekarang ini, yang di kalender kita. Makanya begitu aja. Kalau tidak 29 ya 30 hari. Mudah. Lu terus Ustad maafin ya, maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Lu teman-teman kita yang pakai hisap itu Ustaz, saya nggak sebut nama kelompoknya ya. Itu bagaimana? Maaf Bapak Ibu sekalian, hisap ini kan pakai perhitungan. Dulu di zaman Nabi itu yang namanya perhitungan itu sudah ada. Bukan tidak ada. Sudah ada. Contohnya masalah waris. Itu hitungan itu. Ya, kalau ada seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri Anak-anaknya perempuan semua. Tuh, kan gitu ya. Anak-anaknya perempuan semua. Nggak punya anak laki-laki. Maka istri itu dapat seperdelapan warisan. Anak perempuan dapat dua per tiga. Terus kemudian saudaranya suami dapat semua warisan. Sisa dari seperdelapan sama dua per tiga. Silakan dibagi sendiri sama keluarganya suami. Nah itu. Berarti kalau gitu hitung-hitungan itu sudah ada di zaman Nabi. Ada. Yang ini ada yang dapat seperenam, ada yang dapat sekian. Itu sudah ada. Tapi Nabi tetap menetapkan satu Ramadan dan satu Sawal tidak dengan hisap. Tapi dengan ru'yatul hilal. Nah, itu ya. Bahkan saya kalau membaca fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah horor. Horor kata beliau. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan metode hisap itu adalah metode bid'ah. Bid'ah. Ya karena di zaman Nabi nggak pernah, sahabat tidak pernah melakukan ini. Tabiin, tabiut, tabiin nggak pernah. Nah, terus mereka dasarnya apa Ustaz hisap itu? Surat Yunus ayat 5. Itu yang mereka jadikan. Coba dibuka. Ayo, surat Yunus ayat 5. Ini yang dijadikan dasar. Iya, surat Yunus ayat 5 kita dengarkan Allah taala berfirman murotalnya. Yunus ayat 5. والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب يا ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون Silakan Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Terus. Dan bulan bercahaya. Dan. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Agar. Dan kamu mengetahui bila tahun. Terus. Dan perhitungan waktu. Lanjut. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Kemudian. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat ini turun kepada siapa? Ya kepada Rasulullah ternyata tidak ada satupun yaitu dalil Rasul maupun para sahabat yang memahami ayat ini dasar sebagai penetapan satu Ramadan dan satu Sawal. Nah, ada. Iya. Ayat ini murni hanya menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, tempat-tempat orbitnya, murni membicarakan kekuasaan Allah. Sama sekali tidak menyinggung kaifiat tata cara penetapan satu Ramadan dan satu Sawal. Loh Ustadz, kalau begitu Ustadz, kalau begitu, misalnya ini Ustadz, yaitu kan tadi metodologinya dua, yaitu yang pertama tadi apa? Rukyatul Hilal. Kalau Hilal tidak lihat, maka yang kedua apa tadi? Isa, oh, kok Apa tadi? Is, istiqmal istiqmal itu menyempurnakan bilangan bulan Syaban. Menjadi berapa disempurnakannya? 30 hari itu namanya istiqmal. Terus kemudian Ustadz, misalnya nih, misalnya sebagian daerah lihat, sebagian daerah tidak lihat. Nah terus gimana ini? Serahkan ke ulil amri. Makanya berpuasalah bersama pemerintah, berhari layalah bersama pemerintah. Selesai Menerapkan ayat Ati Allah wa Ati rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati rasul dan ulil amri di antara kalian. Ustadz, ulil amrinya itu anu-anu Ustadz, aduh, aduh, aduh Ustadz, eh, ini, ini Ustadz, macam-macam. Ya, ulil amrinya itu minyak goreng aja, ini anu kemarin itu pakai ini, ini pakai kendi-kendian, pakai anu. Urusan dia sama Allah. Bukan urusan kita rakyat. Urusan rakyat mengikuti yang baik. Lu kita diatur yang baik kok. Iya. Lu berarti Ustadz Ulil Amri itu kalau dia salah menetapkan tanggal Idul Fitri atau menetapkan Ramadan itu tetap dapat pahala. Iya. Kalau dia benar dapat dua pahala kata Rasulullah ulil amri. Kalau dia salah menetapkannya maka dia dapat satu pahala. Lu pahala apa? Salah kok tetap dapat pahala. Pahala merukunkan rakyat sama-sama. Dulu di zaman para sahabat, Bapak Ibu sekalian, Utsman bin Affan radhiyallahu khalifah ketiga loh ini. Khalifah ketiga, mantunya Rasul ini. Utsman bin Affan menantunya Nabi. Beliau pada saat jadi khalifah, sholat di Mina. Namanya orang kalau haji, posisi ada di Mina. Itu sholatnya dikosor. Dikosor, jadi bukan sempurna sholatnya kalau di Mina. Sholatnya dikosor. Ini Utsman bin Affan, sholatnya tidak dikosor. Sempurna. Duhur tetap empat, asar tetap empat, maghrib tiga, isak tetap empat. Tidak dikosor, tidak dijadikan dua rakaat. Itu sahabat sebagian nggak mau ikut sholat bersama Utsman. Utsman bin Affan khalifah, pemimpin itu waktu itu. Maka diantaranya Ibnu Abba, eh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu tidak mau berada di belakangnya, nggak mau ikut. Kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, ini menyelisih. Rasul kalau di Mina itu dikosor, ini kok tidak dikosor? Menyelisih ini sunnah Nabi. Katanya Ibnu Abbas, sepupunya Rasul radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Al khilafu syar, al khilafu syar sampai tiga kali. Al khilafu syar, menyelisih pemerintah itu jelek, menyelisih ulil amri itu buruk, menyelisih ulil amri itu salah. Ikut. Meskipun dia salah tetap dia dapat pahala, merukunkan orang. Pemerintah kita menetapkan hari raya tanggal sekian. Ayo saya Indonesia hari raya. Ikut. Apa kita nggak senang hari raya bareng? Senang. Puasanya bareng, gak silih genji. Ya, hari rayanya sama-sama. Masa kita nggak nggak senang yang seperti ini? Kita itu diatur yaitu dengan kebaikan. Perkara dia melakukan ini dan itu urusan dia sama Allah. Doakan aja dapat hidup. Itu aja, ya. Jadi uh, ini menunjukkan kepada kita penetapannya adalah dengan ru'yatul hilal. Baik. Bapak Ibu tambah bingung kalau lihat saya. Ustadz ini kadang-kadang jadi Muhammadiyah, kadang-kadang jadi NO gitu ya. Gimana Ustadz ini ya? Ini sekarang Ustadz jadi NO ini kok pakai Royatul Hilal. Ya, kan NO Royatul Hilal. Muhammadiyah kan pakai Islam. Ini kita beragama tidak pakai organisasi. Kita itu beribadah ada dalilnya. Kalau sohe ikuti. Kalau tidak sohe ngapain kita ikuti. Ya itu ya, makanya kalau fanatik itu fanatik sama dalil, bukan fanatik madhab, fanatik golongan, bukan. Ya. Nomor dua, Bapak Ibu, nomor dua. Yang Nabi ajarkan ini di bulan Ramadan. Rasulullah SAW berniat untuk melakukan puasa Ramadan sebelum terbit fajar. Sebelum fajar sodik. Jadi Nabi itu kalau puasa Ramadan, niatnya sebelum fajar sodik. Niatnya. Ya, niatnya. Mana dalilnya? uh, ah, Alhamdulillah punya Abu Dawud. Jilid dua Hari ini jilid dua semua yang kita pakai, Pak Tegar. uh, sudah dilengkapi. Ya. Tolong dibuka Abu Dawud nomor 2454. 2454. Setelah itu jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan. 2454. Kita dengarkan ya. Abu Dawud 2454. Ayo. Dari Hafsah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Man lam yujmi isyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Silakan. Barang siapa tidak menghadirkan niat puasa sebelum terbit fajar. Jadi sebelum terbit itu dia tidak niat. Niat puasa Ramadan ini ya, puasa Ramadan. Maka maka tidak ada puasa baginya. Loh, nggak disebut puasa, nggak dianggap puasa oleh Allah. Lu berarti Ustaz kalau gitu sebelum uh, subuh, sebelum fajar sodik, sebelum subuh itu harus niat dulu. Iya, niat. Itu kalau puasa wajib. Beda dengan puasa sunnah Bapak Ibu. Beda. Kalau puasa sunnah, Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Ashura, puasa Arafah, ya enam hari di bulan, pokoknya yang sunnah-sunnah lah. Itu niatnya boleh sewaktu-waktu. Boleh. Contoh, mulai pagi panjenengan nggak makan, nggak minum. Tiba-tiba jam satu siang mulai terasa lapar, terasa haus. Lalu Anda berpikir, saya kok lapar betul ya, haus betul ya. Masya Allah, mulai pagi saya belum makan, belum minum. Sekarang sudah jam satu siang. Eman ya, Ustaz niati poso pisan. Boleh, nggak apa-apa. Sewaktu-waktu. Ya, istidentil, nggak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib, Ramadan atau bayar utang, bayar utang Ramadan harus sebelum subuh niatnya. Ya tadi itu dalilnya. Ustadz yang tentang puasa sunnah itu Ustadz tadi itu ada dalilnya Ustadz. Puasa sunnah itu niatnya bisa sewaktu-waktu. Iya ada dalilnya. Mana dalilnya? Ayo dibuka selain Muslim. Jangan ditutup ya selain Muslimnya dibuka aja semua yang sudah anu karena nomornya berdekatan. Sahih Muslim nomor 1121. 100 eh, 1121. 1121. Sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Nah, kita dengarkan. Ya, tafadhol Pak Tegar, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Iya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Hai Aisyah. Ya. Adakah engkau sedia makanan? Duh, Nabi tanya makanan, berarti Nabi tidak punya niat puasa. Eh, berarti Nabi itu tidak niat untuk puasa karena tanya makanan. Lanjut. Jawab Aisyah, tidak ya Rasulullah. Tidak ada, tidak ada makanan. Apa jawaban Nabi karena nggak ada makanan? Sabda beliau, kalau begitu aku puasa. Kalau begitu aku puasa. Nabi tanya sama istrinya, hari ini kau punya makanan tidak? Dapurku kering, wahai Rasul. Dalam riwayat yang lain, dapurku kering nggak ada makanan. Kata Nabi, kalau begitu hari ini. Saya tanya, ada nggak suami model kayak begini zaman sekarang? Ada nggak? Mah, kamu hari ini masak? Aku gak masak, Pak. Aku gak enak kabeh awakku. Ya sudah kalau gitu aku puasa. Ada yang kayak begini kira-kira? Ada? Oh, ya. Kata istrinya, go food, go food, go food. Ya. <laughs> Jarang ada suami kayak begini ya. Zaman sekarang pasti kadang-kadang marah. Kemarin kamu ini tidak puasa, sekarang kamu tidak puasa. Oh, itu. Ya, baik. Pasti marah-marah ya, nggak boleh ya. Simpel aja, nggak ada makanan dia puasa kan gitu. Ternyata Pak Tegar nggak begitu lama Aisyah dikasih makanan orang. Lanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Pergi terus. Lalu ada orang datang memberikan makanan untuk kami. Lanjut. Setelah Rasulullah SAW kembali Terus kukatakan kepada beliau. Apa kata Aisyah kepada Rasul? Tadi ada orang ngasih makanan wahai Rasulullah. Lanjut. Ya Rasulullah, tadi ada orang datang memberi kita makanan. Lanjut. Dan kusimpan untuk Anda. Nabi tanya, makanan apa itu? Kata Aisyah, kue hais. Kue di zaman Nabi ini. Lanjut. Tanya Rasulullah SAW, makanan apa? Terus. Kue hais. Kue hais, lanjut sabda beliau. Ya. Bawalah kemari. koi itu kusajikan untuk beliau di puasanya. Loh, awalnya tanya makanan, berarti nggak niat puasa. Karena di jam nggak ada makanan, niat puasa. Ternyata tidak begitu lama ada makanan, Nabi memakannya, membatalkan. Berarti puasa sunnah itu wewenang kita kapan kita mau batalkan, kapan mau meneruskan, dan kalau dibatalkan tidak ada kewajiban mengkodok. Nah ada, harus dikodok. Makanya Bapak Ibu kalau puasa Senin Kemis diundang orang walima, diundang walima, Ya apa ini Ustaz, tak batalkan apa tidak? Ya, nah, ini ya. Tapi jangan dimarahi orangnya. Lah iya, wong undang uang kok wae wong poso. Lah ini loh, repot ini. Ya, ya, nggak usah orangnya dimarah-marahi, nggak usah. Bu kami itu jangan Senin gitu loh undanganmu itu. Bu hari Sabtu gitu loh. ya Atau yang lain, jangan Senin Kamis. Aku pas poso. Loh kok ngatur orang gitu loh. Ya, maka Bapak Ibu sekarang tak tunjukkan fatwa ulama. Kita kalau diundang orang pas puasa, misalnya besok, undangannya besok. Pak Jenengan sudah rutin Senin Kemis atau puasa Daud. Maka caranya Bapak Ibu adalah satu katanya para ulama, kalau yang diundang itu kita saja. Undangan itu kita tok, nggak ada orang lain. Orang itu hendak memuliakan kita, ya maka batalkan puasa kita. Hormati Soibul Bet itu, karena dia akan kecewa. Makanannya tidak kita makan. Kalau kita tok, tetapi kalau undangannya itu banyak orang, bukan hanya kita, maka teruskan puasa kita. Jangan dibatalkan. Karena makanan orang itu masih banyak yang menikmati. Dan panjenengan tidak usah ngomong. Aku mentahannya ya bungkusan. tuh nggak usah. Itu ngemis itu namanya. Itu ngemis. Nggak boleh. Ada nggak model-model kayak gini? Sepurani aku poso, aku bungkus saya tak kayak buko. Ini ini ngemis ini, ngemis, minta. Nggak boleh. Minta ditraktir, itu ngemis itu, nggak boleh. Ya, kamu kan hari arisan, buat traktir, nggak boleh, nggak boleh. Termasuk ini, aku mentawani ya, mentahani gitu ya itu ya. Nah itu itu sidoarjo banget itu ya. Baik, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Jadi kalau dikasih, alhamdulillah nggak dikasih ya sudah selesai, bukan rezeki kita. Tapi kita datang mendoakan mereka supaya hajatnya berkah itu intinya. Terus bapak ibu masih nomor dua ini, masih nomor dua. Tadi saya singgung masalah niat. Yang namanya niat itu bapak ibu pekerjaannya hati. Pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Maka tidak perlu diucapkan niat puasa itu. Tidak perlu kita mengucapkan Nawaitu sama ghadin an adai fardi syahri kira ya ramadana hadihi sanati fardu kan gitu ya lu Ustaz kok apal dulu ya dulu <laughs> ya sebelah rumah masjid soalnya selalu gitu habis terawih mesti begitu habis terawih ya Nawaitu so, nawaitu godin an adai fardi syari Ramadana. Bapak Ibu, niat itu di dalam hati. Dan Nabi tidak mengajarkan kepada kita lafat-lafat tertentu dalam membaca niat puasa. Nggak ada lafatnya. Sehingga cukup. caranya gimana Ustadz? Niat ini gimana? Ya dengan kita sahur, itu berarti kita sudah niat puasa. Seperti itu. Ustadz saya tanya, boleh nggak niatnya itu diucapkan sekali di awal bulan untuk sebulan penuh? Jadi awal Ramadan terawih pertama dalam hati dimantapkan. Ya Allah, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Tahun ini ya Allah. Sebulan penuh. Jadi nggak tiap hari niatnya. Sekali tapi untuk sebulan. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Tetapi ada catatan. Khusus wanita yang haid. Wanita yang haid. Maka ketika dia haid, Lalu kemudian dia suci, dia harus memperbarui niatnya lagi ketika suci. Diperbarui lagi, karena kepotong soalnya. Jadi dia kan niat sampai akhir bulan, tidak tahunya di tengah-tengah dia haid, halangan. Ya, setelah itu kan dia tidak puasa. Nah setelah dia suci mau ngawali puasa lagi, memperbarui niat. Caranya niat puasa untuk sampai akhir Ramadan. Jadi sekali untuk sampai terakhir, nggak apa-apa. Jadi tidak harus tiap hari. Bapak Ibu sekalian, panjenengan bangun malam untuk sahur. Sahur itu, itu sudah niat, itu sudah. Allah itu mengetahui apa yang di depan manusia dan apa yang ada di belakang manusia. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ayat kursi itu. Allah tahu. Bahkan eh, apa yang belum kita lakukan Allah sudah tahu. Jadi tidak perlu Allah itu diberitahu mengabarkan isi kita mengabarkan isi hati kita kepada Allah. Tidak perlu. Allah tahu semua yang ada di dalam dada kita. Allah tahu. Ya, jadi tidak perlu lafat-lafat tertentu. Baik itu nomor dua, nomor tiga. Rasul itu selalu mengakhirkan sahur. Nabi itu suka sahurnya diakhirkan. Kalau sahur itu Pak, diakhirkan Bu. Jangan diawalkan. Sahur itu diakhirkan. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Muslim. Nomornya 1061. 1061. Ayo. Satu, uh, 1061. 1061. Nah, jam berapa Ustaz sahur yang benar? Di zaman Nabi nggak ada jam. Nggak ada. Ukurannya pakai ayat. Ukurannya pakai ayat Quran. Karena nggak ada jam. Ayo dibaca. Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu. Ya. Dari Zaid bin Sabit ya. radhiyallahu anhu katanya. Ya. Kami pernah makan sahur bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulang lagi kalimat itu, ulang lagi. Kami pernah makan sahur bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ini loh lihat kalimatnya. Kami pernah makan sahur bersama Rasul yang sering terjadi kebiasaan kita kan bukber ya. Apa bukber itu? Buka bersama. Ternyata di zaman Nabi itu ada sahur bersama. Yaitu dalilnya. Boya Masjid Al-Ukhwa. Ngadakan sabar. Apa sabar itu? No. Insya Allah ya. No, itu dalilnya sahur bersama. Muslim 1061. Kalau ada yang komplain, bawakan soal muslimnya. Gitu. Ya. Sahur bersama, meskipun tidak tiap hari, nggak apa-apa. Jadi bukan hanya buber, tapi sabar. Atau istilah yang lain, silakan mau disingkat apa. Terus lanjut, ayo. Iya, Tidak. Nah, kami pergi sholat. Lanjut, setelah itu. Apa kata Anas kepada Zaid bin Sabit? Kira-kira berapa lama jaraknya antara waktu makan sahur dengan sholat? Baik, berapa lama jaraknya? Sahurnya Nabi dengan adzan subuh. Maksudnya itu. Berapa jaraknya? Karena waktu itu nggak ada jam. Ukurannya silakan Pak Tegar. Jawab saya kira-kira selama membaca 50 ayat. Nah, seperti orang kalau baca Al-Quran 50 ayat. Ya, saya pernah coba ini. Saya ambilkan ayat yang agak panjang-panjang. Al-Baqarah. 50 ayat. Sambil lihat jam. Ternyata baca 50 ayat surat Al-Baqarah. Saya ambilkan yang tengah-tengah. Yang agak panjang-panjang. Itu butuh waktu 20 menit. 20 menit kalau lancar. Katakan, misalnya kasih space lagi, 30 menit, setengah jam. Jadi kalau subuh misalnya 4 lebih seperempat, berarti sahur yang tepat setengah jam sebelumnya berarti 4 kurang seperempat. Ya itu yang benar, itu yang afdal. Ya. Lo Ustadz itu kalau bacanya cepat lah, kalau bacanya wal wal la di di di nah, nah ya rotot di ya saja mungkin ya. kak lancar baca Qurannya ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya anggap aja lah 20 menit sampai 30 menit. Cukup. Ya, lo Ustadz katanya kita itu disuruh berhenti makan kalau waktunya imsak. Imsak itu nggak boleh makan. Kata siapa? Kita itu berhenti makan, berhenti minum, tidak boleh melakukan hubungan intim suami istri ketika fajar sodik. Lu berarti kalau gitu imsak masih boleh, boleh. 10 menit itu loh, imsak. Assalatu wassalamu alaihi Itu boleh itu. Wong itu itu manfaat loh itu. Sawakul masih bisa loh itu. Ya. Plus sajimaknya bisa bisa nggak itu ya? 10 menit itu ya. lo rugi. Ya, mumpung ada waktu, ya, seperti itu. Manfaatkan. Jadi di akhir, lo Ustaz istri saya itu bangunnya itu eh, jam 2, Ustaz setengah 3. Nggak apa-apa menyiapkan menu santap sahur. Nggak apa-apa. Sudah disiapkan semua, Lihat terus. Jangan dimakan. Lihat terus Ustaz, diliatin aja. <laughs> Menunggu waktu yang tepat. Momen yang tepat. Jadi diakhirkan. Sebab ada orang itu sahur itu di malam hari. Ada. Aku sahur sekarang ya nanti jangan dibanguni. Nggak bener ini. Nggak akan sehat. Habis makan terus tidur. Nggak akan sehat. Begitu juga ada orang sahur jam 2 malam. Dini hari sahur. Begitu habis makan sahur. Nunggu subuh masih lama. Tidur. Akhirnya subuhnya kerinan, kesiangan. Nah ini salah lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, makanya Rasul itu mengajari yang tepat sudah. Sudah, sebaik-baik petunjuk sudah. Diakhirkan. Sahur itu diakhirkan. Itu nomor tiga. Nomor empat, nomor empat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahur memakan tamar dalam kurung kurma kering. Tamar itu kurma kering. Kurma kering. Ya, kurma kering. Bapak Ibu sekalian harus tahu ya, saya tidak membahas jenis kurma. Jenis kurma itu macam-macam Bapak Ibu. Jenis kurma itu ada 200 jenis. Kurma itu jenisnya ada 200. Ada yang apa itu mejol, ada yang uh, ajwa, ada yang rutop, ada yang apa ini uh, barari ya. Kurma Madinah saja macamnya banyak. Belum Mekah, belum Palestina, belum Spanyol, Eropa, belum Tunisia. Banyak, 200 jenis. Belum Eropa, banyak. Ya, saya tidak bahas itu. Yang saya bahas intinya kurma itu mulai dari dia tumbuh tumbuh sampai jadi kurma. Intinya dibagi tiga. Kurma itu ada tiga macam pembagiannya. Yang pertama namanya buser. Buser, apa buser itu? Masih mentis-mentis, ijo-ijo, kecil-kecil itu. Itu kalau dimakan sepet, rasanya kayak sawo kecil. Nah, mirip kayak sawo. Sudah, seperti itu. Nah, itu namanya buser. Itu kalau di Mekah sama Madinah, biasanya dijual. Kurma muda, kurma muda, bagi yang lama tidak apa ini punya anak sulit hamil kurma muda, kurma muda. Itu anu itu dibohongin, dibohongin. Ya. Itu anu itu apa itu? Dibohongin, dibohongin. Kadang-kadang ustaz pembimbingnya juga jualan juga ustaz pembimbingnya. Itu. Yang hijau-hijau itu loh, kecil-kecil. Ya, mentes-mentes itu ya. Itu kalau dimakan sepat itu namanya buser. Yang katanya cocok bagi mereka yang untuk mensuburkan. Ya, supaya punya anak cepat punya anak itu hanya mitos mitos saja ya nggak ada kaitannya ya terus kemudian ada lagi yang macam-macam jualannya itu aneh-aneh pokoknya di sana itu ya jadi nggak usah dan itu yang jualan bapak ibu orang kita orang kita nggak ada orang sana nggak ada ya itu yang pertama terus kalau hijau itu tadi bapak ibu yang kecil-kecil itu hijau dibiarkan dibiarkan akan kuning nanti kuning kecoklatan. Nah itu yang namanya rutop. Tempatnya harus di freezer itu. Itu yang mantap mah memang Maha ya rutop itu harus di freezer meskipun ditaruh freezer maka dia tetap lumer dia tetap seperti basah begitu Nah, itu memang nikmat. Dan Nabi kalau berbuka pakai rutop, sahurnya pakai tamer. lah terus yang ketiga Ustaz, model yang ketiga. Setelah kuning kecoklatan tadi, kalau dibiarkan, maka dia akan mengering. Lah itu yang namanya tamer, kurma kering. Jadi cirinya tamer itu, cirinya tamer, kalau dibuka, jadi meskipun itu ajwa, meskipun itu apapun nama kurmanya, itu kalau dibuka kelihatan seratnya, atau kalau digoyang, itu kedengaran isinya itu, itu namanya tamar. Meskipun kurma yang ada tangkainya itu, Tunisia. Itu kalau Anda lihat, Anda buka, seret kelihatan seratnya, atau kita goyang ini kedengaran, kletek, kletek, itu namanya tamar. Meskipun namanya kurma Tunisia, tetap itu tamar. Namanya kurma kering, lah itu yang dikonsumsi Nabi kalau sahur. Menurut ilmu medis orang itu, ini ilmu medis ya, sepakat ini, para dokter mengakui. Orang kalau mengkonsumsi kurma kering pada saat sahur, maka dia akan menguatkan badannya. Jadi kalau bisa, sekarang sudah belanja kurma kering untuk sahur. Sedangkan untuk berbuka, rutop. Untuk berbuka, rutop. Ya, seperti itu. Ustadz, tidak ada Ustadz. Kalau misalnya tak ganti juwet gimana Ustaz? Nah, ini repot ini. Tidak ada al juwet itu. Ya. Yang ada itu al ajwa. Ya. Al juwet itu tidak ada. Ya. Itu sekap apa kode irnya kan gitu ya sama itemnya dipikir ajwa itu ya. Ya enggak, enggak boleh ya. Jadi uh, ya semampunya enggak ada itu ya air putih aja nggak apa-apa ya. Mana dalilnya? Nabi itu kalau sahur dengan tamar kurma kering. Dalilnya adalah dalam kitab silsilah hadis sahih. Silsilah hadis sahih nomornya nomor 562. Silsilah hadis sahih nomor 562. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmat sahurul mukmin at-tamar. Sebaik-baik sahur orang mukmin adalah kurma. Sebaik-baik sahur orang mukmin itu kurma, tamar, at-tamar, kurma kering maksudnya. Sekarang nomor lima, nomor lima. Nomor lima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai puasa mulai fajar sodik. Nabi memulai puasa, berhenti makan, berhenti minum, tidak melakukan hubungan intim suami istri sejak fajar sodik. Fajar sodik. Bapak Ibu harus tahu, fajar itu ada dua Pak, Bu. Ada yang namanya fajar kadib. Fajar kadib. Ada yang namanya fajar sodik. Apa itu fajar kadib? Fajar kadib itu cirinya langit masih gelap, ada bayangan putih yang naik ke atas seperti ekor serigala. Itu namanya fajar kadib. Lah saat itulah, saat itulah boleh makan, boleh minum, boleh melakukan hubungan intim suami istri dan belum waktunya sholat subuh. Nggak boleh sholat subuh, belum. Yang nomor dua, fajar yang kedua, fajar sadek. Cirinya gimana? Langitnya di ufuk itu merahnya sudah menebar merahnya menebar, remeng-remeng. Jadi itemnya itu tidak pekat, tapi agak kemerahan dikit. Kelihatan agak merah dikit. Nah di saat itulah berhenti makan, berhenti minum, tidak boleh melakukan hubungan intim suami istri dan waktunya sholat subuh. Nah itu ya itu fajar sodik dan ketika berbuka matahari terbenam itu berbuka, matahari terbenam, cahaya merah sudah menebar di langit, itu sudah waktunya berbuka. Saya tanya sama panjenengan, jujur ya, jujur. Selama ini panjenengan kalau berbuka, itu menunggu matahari terbenam atau adzan maghrib? Adzan maghrib. Adzan maghrib itu adalah perintah eh, apa ini untuk menunaikan sholat maghrib, bukan waktunya untuk berbuka. Berarti selama ini salah. Enggak, enggak, enggak salah, enggak salah ya. Jadi karena rumah kita tidak tinggal di ketinggian, kita tidak tinggal di gunung, di bukit, puncak tidak ya. Maka sulit untuk melihat terbenamnya matahari kecuali kalau di puncak. Bisa kita lihat itu di ketinggian. Oh ya, matahari betul-betul terbenam, merahnya itu sudah menebar, merahnya itu. Nah, ya, sudah nggak kelihatan matahari. Yang merahnya menebat. Nah saat itulah berbuka. Karena kita tinggal yaitu di daerah rendah, maka ikuti saja petunjuk ulil amri. Apa itu petunjuknya? Jadwal waktu sholat untuk wilayah Sidoarjo dan ya sudah pakai itu aja. Aman sudah, aman sudah. Pakai itu aja. Ikuti ulil amri. Memang Bapak Ibu, jujur ya. Kalau mau jujur ini, jadwal sholat subuh di negeri terlalu dini terlalu cepat, sedangkan sholat maghrib itu terlalu diundurkan karena memakai sistem kehati-hatian. Kehati-hatian. Ya, kehati-hatian. Jadi subuh itu terlalu awal. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Anda lihat subuh jam berapa, Empat lebih berapa, itu Bapak Ibu sekalian tambahkan tujuh menit atau enam menit setelahnya, lihat keluar, langit itu sudah merah. Ketika adzan, langit itu masih gelap. Masih gelap. Begitu Anda tambahkan tujuh menit, itu sudah mulai remeng-remeng, sudah kelihatan. Ufuk itu sudah kelihatan ada merahnya dikit. Masuk itu sebenarnya, terlalu awal subuh. Lah kalau maghrib terlalu itu, terlalu diundur. Jadi begitu matahari terbenam, sudah nggak kelihatan merahnya menebar, tambahkan tujuh menit pasti azan itu. Enam atau tujuh menit. Jadi terlalu diundurkan karena kehati-hatian. Nah, itu ya, nggak apa-apa dalam hal ini diperbolehkan ya. Lah yang parah itu ada orang yang berbukanya itu yaitu eh, apa ini tidak segera berbuka. Jadi menunggu muadzin. Ya. Jadi saya pernah sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu, sebelum pandemi eh, saya lihat di TVR itu sudah adzan maghrib. Oh, dan maghrib. Sedangkan rumah saya kan depannya masjid, ada masjid persis depan rumah. Nah itu belum azan-azan. Tetangga saya lihat saya karena pintu saya agak sedikit terbuka. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Pak Ustaz kok sudah berbuka? Loh, sudah om TV, TVRI. Sudah azan kok. Loh masjid depan sampai cek. Ternyata dicek muadzinnya itu minum duluan. Astagfirullah, ya, makan OTT dulu. Sampai anu baru muadzan. Baru dia azan. Oh, itu dimaki-maki marah ini tetangga saya. Kurang ajar wong sak kampung ngenteni kontok kon buka disian. Ya. Loh ini terjadi ya, ya ini akibatnya ya. Makanya kalau kita sudah mendengar azan apalagi waktu di matahari maka nggak apa-apa langsung berbuka ya. Wallah alam bisa. Nggak usah pakai menunggu ya. Termasuk ibu-ibu waktu itu tanya, Ustaz, perempuan itu Ustadz ketika hari Jumat, sholat duhurnya, itu pas adzan Jumat langsung sholat atau nunggu suami pulang. Ya langsung aja, adzan langsung sholat. Jangan nunggu suami. Kalau pulang lah, kalau nggak pulang suaminya. <laughs> Sampai asar, adzan asar nggak sholat. Lo ibu nggak sholat, suami belum pulang kan? Iya, sampai maghrib. lo ibu belum sholat asar, belum maghrib. Suami belum pulang. Ternyata ke rumah istri kedua. Loh. Iya, ini, ya ini. <laughs> Gara-garanya ini ya. Makanya azan aja. Ustadz ini mesti nyerempet ini katanya ibu. -ibu. <laughs> Kita lanjutkan. Ya, yang keberapa sekarang? 6, 6, 6. tuh dalilnya nomor 5 belum. Memulai puasa mulai terbit fajar sodik. Dalilnya Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah ayat 187. Nanti dibaca sendiri. Nomor 6. Rasulullah pernah mengguyurkan air ke atas kepalanya karena ingin mengusir rasa dahaga dan panasnya sengatan matahari. Pernah. Jadi kalau kemarau, ya nanti ini Ramadan kayaknya kemarau ini panas ya. Nah itu ya kelihatannya begitu. Maka kalau panas nggak apa-apa, mandi bolak-balik nggak apa-apa. Ustaz renang, boleh renang. Nggak apa-apa. Selama air itu tidak masuk salah satu dari tiga lubang. Lubang mulut, lubang hidung, dan mohon maaf, mohon maaf, yaitu uh, lubang bagian belakang kita yaitu dubur. Selama air itu tidak masuk maka nggak apa-apa. Ya, termasuk lubang telinga dalam hal ini. Selama tidak masuk dan tertelan nggak apa-apa. Jadi ini pernah dilakukan Nabi untuk menghilangkan, mengusir rasa dahaga dan panasnya sengatan matahari. Ya, mana dalilnya? Ayo Abu Dawud nomor 2365. Abu Dawud nomor 2365. Baca. Abu Bakar bin Abdurrahman. Abu Bakar bin Abdurrahman. Silakan. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, sahabat Nabi, ia berkata, ya. dalam suatu bepergian Nabi, yaitu hari menaklukkan kota Mekah, aku melihat beliau memerintahkan orang-orang agar berbuka. Ya, agar berbuka. Terus? Lalu beliau bersabda. Ya, silakan. Kuatkanlah kalian dalam menghadapi musuh. Ya, terus. Sedangkan beliau sendiri berpuasa. Beliau sendiri puasa, teruskan. Abu Bakar berkata, Salah seorang bercerita kepadaku, aku melihat Rasulullah berada di puncak, sedang menyiramkan air ke atas kepala beliau. Nah, terus. Sementara beliau sedang berpuasa. Untuk apa beliau lakukan itu? Sebagai peredam rasa haus dan panas. Nah, seperti itu ya boleh. Jadi panjenengan boleh nggak apa-apa. Jam 8 pagi masuk kamar mandi kumkum. -kum. Keluarnya asar insya Allah biru itu nanti insya Allah. Ya, itu ya. Jadi nggak apa-apa ya untuk man. Bahkan bahkan kalau di Mekah itu kalau sudah Ramadan kan panas luar biasa. Itu banyak jamaah itu yang uh, sapu tangan atau apa dibasahi dengan air zam-zam lalu ditempelkan ke kepalanya. Boleh nggak apa-apa. Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian untuk menghilangkan rasa haus, haus atau lapar yang sangat itu ada. Dan itu tidak mengurangi pahala puasa kita. Tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Dengan cara apa? Tisu atau sapu tangan. Kita semprotkan parfum. Kita semprotkan parfum. ya. Terus kita hirup terus. Parfum itu kita hirup. Hilang itu. Hilang. Hausnya, laparnya akan hilang. Itu tidak mengurangi pahala puasa. Nggak apa-apa. Boleh. Ya, seperti itu. Termasuk halal yang sifatnya kontemporer. Puasa vaksin. Nggak apa-apa. Uang obat itu yang dimasukkan. Nggak apa-apa. Orang puasa memakai obat semprot yang disemprotkan ke mulut. Semacam bronkodilator. Seperti obat apa berotek atau yang sejenisnya. Semprotkan. Nggak apa-apa. Nggak batal puasanya. Injeksi suntik. Nggak batal. Infus. Tergantung. Kalau cairan yang dimasukkan infus itu suplemen makanan, batal. Tapi kalau yang dimasukkan itu murni obat, maka nggak apa-apa, nggak membatalkan. Sebab ada orang itu diinfus, dia nggak makan, nggak minum, tapi kuat, merasa kenyang, karena yang dimasukkan itu makanan soalnya. Ya, kalau makanan batal seperti itu. Obat tetes telinga nggak batal, obat tetes mata nggak batal. Ya, kalau wudhu berkumur bagaimana? Nggak apa-apa. Seperti itu. Ketika masak, ya mencicipi masakan, nggak apa-apa, boleh. Asalkan lidah bagian ujung, yang paling ujung. Seperti itu. Setelah itu ditumpahkan. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah misalnya sak centung pakai kumur. Kumur kuah rawon. Oh enak. <laughs> Waduh. Ya, sak centung. Waduh, kumur rawon. Nah ini nih, Pak. <laughs> ya, ini nggak boleh Bapak Ibu sekalian, ya. Kumur kok soto, ya. <laughs> Nggak boleh, ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, terus kalau pakai obat kumur, Ustaz, Obat kumur, katanya para ilmu lama, kalau dilakukan di pagi hari, obat kumur, pewangi mulut, nggak apa-apa di pagi hari. Tapi kalau setelah zuhur, hindari. Setelah zuhur, karena hukumnya makruh, katanya ulama. Kalau setelah zuhur, hindari. Allah alam habis Gosok gigi nggak apa-apa, asalkan jangan tertelan ya. Baik, sebab ada pemahaman sampai wudhu itu kumur di, di anu, uh, di, dihindari. Jadi wudhu itu nggak pakai berkumur. Khawatir nanti ada masih sisa air itu melekat. Ya Allah, Ya. Yang seperti ini nggak boleh ya. Justru wujudnya nggak sah nggak pakai berkumur. Yang dilarang itu adalah istinsak menghirup air ke hidung ketika berkumur itu nggak boleh terlalu kencang sehingga nanti air itu akan tertelan. Maka cukup bagian luarnya saja yang dibasahi ketika istinsak. Nggak boleh dihirup terlalu kencang. Nah, itu itu betul ada dalilnya. Tapi kalau tidak boleh berkumur, waduh, menyelisih ini tentunya menyelisih perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya Ustad menghilangkan sisa makanan waktu sahur di gigi. Apa itu namanya? Yang menyangkut di gigi. Boleh tidak Ustad Ya boleh, tapi tertelat. Ya nggak apa-apa rezeki, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Ya asalkan jangan dicari-cari kemudian sudah dikeluarkan ditelan aduh nah ini eman Ustaz jangan Lumayan untuk mengenyangkan. Di mana kenyangnya ini? Ya. Bahkan sahur di eman Ya. <laughs> sahur dikumpulkan. Ya Allah. Ya. Uh, Astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? Tujuh. Rasulullah SAW pernah berbekam ketika sedang puasa. Jadi boleh saat puasa bekam, jamaah. Boleh. Makanya orang puasa donor darah itu nggak apa-apa. Dengan syarat ketika donor darah dia tidak semakin lemas. Kalau dia lemas, semakin lemas, ya kan ada orang itu lihat darah lemas, Ada. Atau semakin ingin membatalkan, maka hukumnya makro bahkan bisa jadi haram. Nah, boleh. Tapi kalau dia ketika donor darah, itu tidak lemas, ya maka dia masih kuat, maka hukumnya boleh. Sebab ada orang itu lihat darah saja pusing. Ya. Saya ini kalau lihat darah begitu merah, aduh pusing sudah bawaannya. Makanya kalau begitu uh, check up ya, ambil darah itu saya nggak mau lihat sudah. Kenapa? Pusing seperti itu. Makanya eh, dalam yang kayak begini, maka jangan donor darah ya. Karena nanti akan berakibat fatal. Mana dalilnya? Bukhari. Sahih Bukhari nomor 961. Ya, Bukhari 961. Bukhari 961. Makanya lihat istri melahirkan, ya disuruh masuk sama dokternya. Karena apa? Karena harus ada mahrumnya. Dokternya ngaji soalnya soalnya. Ya. Dokternya ngaji. Harus ada mahrumnya di dalam. Waduh, gimana ini ya cara? <laughs> ya. Karena apa? Karena nggak kuat kalau lihat seperti ini. Jadi uh, boleh donor darah intinya boleh. Dalilnya Bukhari 961. Bukhari 961. Silakan. Dari Muhammad radhiyallahu anhu katanya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa saimun silakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berbuka, padahal beliau sedang puasa. Tuh, terus. Sudah selesai ya, padahal beliau sedang. Padahal itu arti yang benar adalah Nabi pernah berbekam ketika beliau sedang berikhram dan pernah berbekam juga ketika beliau sedang berpuasa. Itu terjemahan yang lengkap. Kita lanjutkan sekarang yang nomor delapan. Rasulullah SAW orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Bahkan lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Ya, bahkan diibaratkan seperti angin kencang yang berhembus. Gencar sodakonya Nabi itu. Kalau Ramadan itu gencar sodakonya. Dalilnya Nah ini kitabnya nomor asli ini. Sahih Bukhari nomor 4997. 4997 Bukhari. Pak Tegar sudah mendownload. Uh, silakan bisa dibuka downloadannya. Bukhari 4997. Bukhari 49. Ketemu ya. Silakan dibaca Pak Tegar. Silakan. Telah kami telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khuza'ah telah menceritakan kepada kami langsung nama orang terakhir saja dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu betul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu silakan dia berkata ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling ringan untuk berbuat kebaikan terus dan paling dermawan lagi pada bulan Ramadan nah itu ya paling dermawan Sampai di situ ditahan dulu, jangan dimatikan HP-nya, kita lanjutkan nomor sembilan. Ada kaitannya soalnya. Dalilnya jadi satu ini. Nomor sembilan, Nomor sembilan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, selalu bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Terus hatam bolak-balik. Sehari sekali terus. Ya, hatamkan bolak-balik. Bertadarus Quran di bulan Ramadan. Mana dalilnya? Lanjutkan yang tadi Pak Tegar. Bukhari 4997. Yang tadi belum kelar. Lanjutkan. Silakan. Ya. Sebab Jibril. Ya, betul. Mulai dari situ. Sebab Jibril menemuinya pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Terus. Hingga ia berbaring. Sementara Rasulullah SAW memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya. Nah, jadi Nabi baca Quran yang nyimak Jibril. Nabi baca Quran yang ngecek bacaannya itu Jibril, dicek. Itu. Terus lanjut. Maka di saat Jibril menemuinya, pada saat itu pula lah beliau menjadi orang yang lebih cepat berbuat kebaikan bahkan melebihi cepatnya angin yang berhembus. Nah, jadi maksudnya begini, Nabi itu menjelang ajalnya, semakin mendekati yaitu masa tuanya, yaitu ajalnya, Jibril itu semakin sergap datang. Terutama di bulan Ramadan. Itu bahkan sampai beberapa kali. Terus ngecek bacaannya Nabi, terus di murojaah. Terus begitu. Lah kita juga begitu terus. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu itu di, sebelum masuk Ramadan harus punya perencanaan target. Meskipun ini sifatnya teknis tapi menentukan. Mulai sekarang harus ditulis, harus direncanakan. Contohnya, nanti Ramadan tahun ini saya hatam tiga kali. Ditulis. Itu atau hatam empat kali. Misalnya, nanti bulan Ramadan tahun ini, Masjid Al-Ukhwa saya sumbang nasi bungkus sekian. Masjid ini nasi bungkus sekian. Saya kirim takjil ke masjid ini. Begitu, direncanakan. Terus nanti saya, yaitu Qiyamul Lail Iktikaf di masjid ini. 10 hari terakhir yaitu eh, misalnya eh, sholatnya itu ikut imam di masjid ini terutama imam-imam yang pakai kunut witir yang apa ini dia lail itu ya eh, apa ini karena tidak semua masjid mengadakan seperti ini jadi ditulis ya seperti itu sudah direncanakan meskipun teknis tapi itu menentukan sebab apa supaya Ramadan kita bermakna jadi katanya para alim ulama la apa ini uh, laisal idu liman labisal jadid Idul Fitri itu bukan yang bajunya baru. Hakikat Idul Fitri itu bukan milik Idul Fitri itu bukan miliknya orang-orang yang bajunya baru. Ya, terus uh, apa ini? Uh, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Tetapi hakikat Idul Fitri itu adalah ketaatan yang semakin bertambah. Nah begitu. Makanya kita jangan disibukkan masalah duniawi. Nanti Ramadan. Nggak usah disibukkan baju baru. Bingung belum tukar uang baru. Untuk ngasih anak-anak. dan Jangan, nggak usah. Yang kita sibukkan itu adalah ibadah. Yang dipikirkan itu adalah kegelisahan kita. Ya Allah, apakah ini Ramadan saya yang terakhir ya Allah? Jangan-jangan ini Ramadan saya yang terakhir. Nah itu. Ya, jadi nggak usah bingung ribut masalah duniawi, nggak usah ribut masalah mudik, karena Idul Fitri itu tidak identik mudik. Ya, seperti itu. Ibadah. Karena apa? Karena saat Lailatul Qadar itu penetapan takdir untuk setahun berikutnya. Jadi takdir itu kan ada dibagi empat. Ada takdir azali, penetapannya di lauhul mahfud. Dan itu yang tidak bisa berubah. Nomor dua ada takdir umri. Penetapan takdir ketika sang jabang bayi ada dalam kandungan. Umurnya 4 bulan 10 hari. Jodohnya, rizkinya, hidupnya bahagia atau sengsara. Wafatnya kapan. Itu ditetapkan ketika ada dalam kandungan. Yang nomor tiga, takdir sanawi tahunan. Setiap tahun kapan? Ya saat Lailatul Qadar. 10 hari terakhir, malam-malam ganjil. Allah mengatakan dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhani rabbihim min kulli amr Malaikat Jibril turun, seluruh malaikat turun, menetapkan urusan manusia sampai ke tahun depannya. Semuanya ditulis jodohnya orang ini sampai tahun depan gimana, anaknya orang ini, usahanya orang ini, umurnya orang ini ketemu nggak sampai tahun depan. Itu ditetapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, takdir yaumi, takdir harian. Itu ada di surat Ar-Rahman ayat 29. Tiap hari Allah menetapkan takdirnya. Allah mengangkat derajat, Allah menyelamatkan kaum muslimin yang tertimpa musibah, dan seterusnya. Lah yang bisa berubah yang mana Ustaz? Nomor 2 sampai nomor 4 itu bisa berubah. Dan perubahan itu semua sudah tertulis yang nomor satu takdir azali. Perubahan saat penetapannya. Ya, makanya penetapan takdir ini jangan kita buat waktu itu uh, apa ini dengan halal yang sia-sia. Biasanya kalau sudah 10 hari terakhir mendekati Idul Fitri, itu mal-mal itu diskonnya tambah besar apa tambah kecil? Tambah besar ya. Ya, kurang ajar yang punya mal ini ya. Tambah besar. Sehingga karena diskon tambah besar, jamaah itu ternyata di masjid-masjid yaitu alhamdulillah mengalami kemajuan Sofnya maju, bukan mundur. Kemana jamaahnya? Nah, ke mall. Waktunya terawih ke mall. Salah. Waktunya tadarus Quran, waktunya itikaf ke mall. Keliru. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? Sepuluh terakhir saya tutup. Mestinya ada dua puluh ini Bapak Ibu. Sepuluh. Yang ke-10 adalah Rasulullah SAW sangat memperhatikan keluarganya. Hal ini terlihat betapa seringnya Nabi mencium dan bercumbu. Bukan hanya bukan menjimak loh ya. Mencium bukan hanya mencium, bercumbu, dicumbu istrinya, tapi tidak dijimak. dicumbu tapi tidak dijimak. Maaf ya, ini ilmu, bukan sesuatu yang tabu. Ya, itu diperbolehkan. Ya. Jadi Bapak Ibu katanya para ulama boleh mencumbu istri saat puasa sekalipun sampai keluar madi, keluar madi. Madi itu keluar sebelum mani. Madi itu keluar karena pasangan, itu ya. Tapi kalau keluar mani batal, batal puasanya. Kalau keluar mandi karena terangsang, maka ini nggak apa-apa. Tidak memba dan tidak mengurangi pahala puasa. Nabi mengajarkan itu boleh, asalkan kita mau menawan apa ini menahan eh, hawa nafsu kita ya. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim 1078. 1078 Muslim 1078. Silakan. Dari Aisyah dan Umm Salamah radhiyallahu anhuma. Iya dua orang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Duanya berkata. Silakan. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan subuh. Loh, satu kosong berapa tadi? Gila. Oh, bukan bukan 1073 1073 1073 Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan mencium buku mesra ketika beliau sedang puasa. No, dan tetapi beliau sanggup mengendalikan nafsunya. Baik, buka Abu Dawud tambah lagi dalil 2387. Abu Dawud 2387. Silakan 2387. Ayo dibaca. Dari Abu Hurairah ada orang laki-laki berusia tua. Laki-laki usia tua ini Tanya sama Nabi. Bertanya tentang apa? Tanya kepada Nabi tentang sikap bermesraan dengan istri. Ya, terus. Bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, terus. Nabi lalu memberi keringanan padanya. Nah, terus. Kemudian datang lagi seorang laki-laki berusia muda. Usianya muda, tanya sama Nabi. Lanjut. Yang menanyakan hal yang sama. Ya. Namun ternyata Nabi melarangnya. Sehingga kesimpulannya? Jadi yang diberi keringanan adalah orang tua. Sedangkan yang dilarang adalah anak muda. Tuh, ya. Orang tua boleh, Pak. Boleh. Ya. ya. Kalau anak muda hindari. Usia berapa usia tua itu? Ya. Usia berapa? <laughs> 60 katanya. Ibu sendiri yang jawab. Ya. Baik, jadi katanya para alim ulama, nol lahir sampai 15 tahun itu disebut anak. 15 sampai 25 itu disebut remaja. 25 sampai 40 disebut pemuda. 40 sampai 55 itu disebut dewasa, usia matang. 55 ke atas tua. Eh, hey, sudah. Panjenengan usia berapa sekarang? yes. Muda ya. Nah, ya seperti itu, ya. Itu baik kita lanjutkan. Gak boleh ya bu ya katanya. <laughs> Gak apa-apa ibu-ibu sekalian asalkan yaitu dia bisa meredam nafsunya. Baik, kita lanjutkan. Sedikit saya tambahkan keterangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya ini, maaf ini ya, maaf ini. Nah, misalnya dia melakukan jima di malam hari, jima. Dan dia tidak langsung mandi besar. Mandi besarnya ternyata setelah adzan subuh. Apakah puasanya sah? Sah. Sah. Termasuk wanita yang suci malam hari, tapi dia tidak langsung mandi besar. Mandinya itu setelah adzan subuh. Nggak apa-apa, sah. Yang nggak boleh itu kalau jimaknya setelah adzan subuh, nah, itu batal. Ya, batal ya. Atau sucinya setelah adzan subuh batal, ya. Makanya bagi Bapak Ibu misalnya setelah melakukan jima, lalu e, tidak langsung mandi besar, ternyata masih menyiapkan menu santap sahur, nanti mandinya itu adalah setelah adzan subuh, nggak apa-apa, teruskan puasa. Yang penting dalam hal ini jima itu dilakukan sebelum adzan subuh. Faham sampai di sini? Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Dan saya tambahkan satu lagi tentang doa buka puasa yang banyak terjadi kesalahan. Tolong dibuka doa buka puasa Abu Dawud 2357, 2357, Abu Dawud 2357. Di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang bagi mereka yang jenggotnya panjang, ingin merapikan. Dengarkan baik-baik yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ayo, baca 2357. Dari Marwan bin Salim Al-Kofa, ia berkata, ya. Aku melihat Ibnu Umar menggenggam jenggotnya. Ibnu Umar menggenggam jenggotnya. Terus? Lalu memotong jenggot yang melebihi genggaman telapak tangan. Nah, itu. Kalau ingin Dirapikan boleh, tapi jambang tetap nggak boleh ditipiskan. Biarkan. Cuman panjangnya itu aja. Kalau kepingin dipendekkan, ya itu. Batasnya satu genggaman. Nah itu dipotong. Terus kan, lanjut. Ia berkata. Iya. Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam berbuka Nah ini doanya, doa buka puasa. Saya bacakan siap satu persatu artinya Pak Tegar. Dahabat doma'u. Rasa halus telah hilang. Ya, eh, wad, apa ini? Wabtallatil uruk. Dan kerombongan telah basah. Wasabatal ajru. Pahala pun telah tetap. Allah. Insya Allah. Dahabat telah hilang rasa haus. Wabetalatil uruk telah basah kerongkongan. Kalau lihat artinya berarti doa ini dibaca setelah Ya, setelah berbuka, habis minum, habis makan, baru baca doa itu. Lah terus ngawalinya, ya cukup bismillah. Bismillah, baru setelah itu kita minum, kita makan kurma, setelah itu baca doanya. Dahabat doma wa betalatil urub, wastabatal ajru insyaallah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dan juga minta maaf atas keterlambatan saya pada kajian kita sore hari ini. Insya Allah kita akan sambung lagi. Ramadan libur ya. Ada ya? Nah, nanti uh, diinfokan berikutnya ya. Baik, kalau memang ada, nanti kita akan lanjutkan materi-materi kita. Insya Allah. Baik, demikian. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini.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 Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. é lançamento.